بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Kita akan melanjutkan kajian hadis dari rangkaian hadis-hadis kitab Riyadhus Salihin dan ini merupakan hadis ke-8 dari pembahasan taubah. Wa an Abi Sa'id سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu sebelum generasi kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang ia bertanya di mana ada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini artinya adalah orang yang tafarruh lil ibadah. Orang yang hanya konsentrasi untuk ibadah. Jarang berinteraksi dengan masyarakat. Dia memiliki tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan waktunya untuk itu. Maka orang tadi yang telah membunuh 99 orang mendatangi rahib tadi. Dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bertaubat? Maka jawaban rahib, tidak. Tidak mungkin. Maka orang tadi setelah mendapat jawaban bahwa dia tidak bisa mendapat kesempatan untuk bertaubat, maka dia marah. Akhirnya dia membunuh sang rahib tadi sehingga jumlah orang yang telah dia bunuh lengkap 100 orang. Kemudian dia masih bertanya kembali di mana ada orang yang paling tahu di muka bumi ini, paling memiliki ilmu. Maka setelah itu ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang memiliki ilmu. Dia bercerita seperti pertama, dia telah membunuh 100 eh, orang sekarang. Telah membunuh 100 orang, apakah dia masih mendapat kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim mengatakan, iya. Siapa yang akan menghalau kesempatanmu bertaubat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi aku nasihatkan kepada engkau. Pergilah ke tempat ini dan itu karena di sana ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah maka engkau beribadah kepada Allah bersama mereka dan kamu jangan kembali ke kampung halamanmu tempat engkau banyak bermaksiat membunuh orang sampai sejumlah besar ini karena tempat kampungmu adalah tanah yang buruk maka orang ini pergi orang ini menuju ke tempat yang disarankan oleh sang alim sayangnya setelah dia sampai pada pertengahan perjalanannya dia mati Akhirnya ketika dia mati, ruhnya menjadi rebutan antara malaikat rahmah dan malaikat yang ditugaskan untuk memberi siksa. Kata malaikat rahmah, aku lebih berhak untuk mendapatkan roh. Aku akan membawa roh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah jujur dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang bertugas untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat, dia mengatakan orang ini belum melakukan sebuah amal kebaikan sedikit pun. Ketika dua malaikat itu sedang bertikai, maka datanglah satu malaikat di tengah mereka untuk menjadi penengah. Akan tetapi malaikat ini datang dalam bentuk manusia biasa. Maka dua malaikat tadi mengatakan kalau begitu kita sepakat orang ini yang asalnya adalah malaikat hanya saja datang sebagai bentuk manusia, kita jadikan dia sebagai penengah. Ai hakaman atau seorang hakim. Maka malaikat dalam bentuk seorang itu mengatakan, kalau begitu kalian hitung saja. Hitung jarak antara dia sudah meninggalkan daerah yang buruk tadi dengan jarak antara tempat itu dengan tempat tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang e, mendapatkan bahwa tanah kepada tempat kebaikan atau tanah dari tempat keburukan ternyata lebih dekat maka malaikat yang lebih tugas dengan kecocokan amalnya dia yang lebih berhak untuk mengambil roh itu maka malaikat itu menghitung mengukur jarak tempat tanah kematian dengan tempat tujuan dan tempat yang telah ditinggalkan ternyata mereka mendapatkan bahwa jarak kepada tempat yang dituju lebih dekat akhirnya malaikat rahmahlah yang berhak untuk mencabut nyawa orang tadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pelajaran penting yang juga diambil dari hadis ini. Ada perintah untuk menjauhi tempat-tempat maksiat. Seorang tidak bisa menjaga, menjamin dirinya aman dari fitnah. Termasuk dia harus menjauhi kawan-kawan yang bisa menjerumuskan ke dalam sebuah kemaksiatan. Tentunya ketika ada dalam hadis ini penjelasan bahwa tempat itu tempat yang buruk maka sebenarnya bukan tempatnya yang buruk karena para ulama menjelaskan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan tapi perbuatan orang-orang yang tinggal di situ akan bisa mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan keburukan. Maka dalam hadis ini perintah untuk meninggalkan kawan-kawan yang buruk yang bisa membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan ada perintah untuk mengganti kawan-kawan buruk tadi menjadi kawan-kawan yang baik, yang salah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis ini juga merupakan penjelasan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa hadha nassun sarih fi anna Allah taala atla'a malaikata rahmati 'ala ma fi qalbihi min sihhati qasdihi ila at-taubati wa hirsihi 'alayha." Beliau sebutkan bahwa dalam hadis ini terdapat penjelasan tegas ketika Allah menampakkan kepada malaikat rahmah tentang isi hati dan kesungguhan untuk bertobat dari seorang pelaku maksiat tadi. Sedangkan malaikatul adab dia tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menampilkan apa yang dia lihat. Dia katakan innahu lam ya'mal khairan qattu. Kelihatan orang ini belum beramal sama sekali maka hukum yang ditampilkan oleh sang malaika adalah berdasar dengan apa yang dia lihat. Sementara Allah Subhanahu wa taala sengaja menampilkan isi hati, kesungguhan dan kejujuran taubat seorang ini sehingga malaikatur rahmah berani mengatakan bahwa dia mukbilan wa taiban. Dia betul-betul datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu urusan hati. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang tampakkan isi hati orang itu, maka malaikatul rahmah juga tidak berhak untuk mengambil ketetapan Allah yang nampak di hadapan mereka. Maka di sini pelajarannya pula adalah a'malul zahir unwanun 'alal batin. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang itulah yang akan menjadi tanda hati yang dia simpan. Tidak mungkin ada orang mengatakan yang penting hatinya, yang penting ikhlas, yang penting jernih dan ibadahnya benar, apa buktinya? Kalau seandainya dia malas beribadah, kalau seandainya semua perilakunya salah, semua yang tampak menjadi tanda bagaimana isi hati seseorang. Dan hadis ini menjadi salah satu tandanya. Pelajaran berikutnya pula bagi seorang hakim, seorang mufti, dia ketika melihat sesuatu yang nampak, kemudian dia belum bisa memberikan satu keputusan, dia bisa untuk mengambil qara'in atau beberapa tanda-tanda yang mengarahkan sebuah hukum. Ketika seorang melakukan sesuatu kemudian diangkat ke dalam sebuah kasus, maka sang hakim atau seorang mufti dia akan mengamati berbagai faktor atau aspek yang akan bisa membuat dia terbantu untuk memutuskan. Sebagaimana dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla sengaja memberikan contoh masafah atau jarak antara tempat kematian menuju ke tempat bertaubat. Ternyata setelah Allah Azza wa Jalla tampakkan bahwa tempat untuk menuju ke tempat yang baik lebih dekat, maka itu yang menjadi keputusan. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang kasus Nabi Sulaiman ketika ada dua orang ibu masing-masing membawa anak kemudian datang seekor serigala mengambil salah satu dari anak mereka maka dua orang ibu ini berebut ini anakku yang satu mengatakan ini anakku Kata Nabi Dawud, sudah di mana dua ibu-ibu ini yang lebih tua, maka anak ini untuk yang lebih tua. Mereka tidak terima, mereka datang ke Nabi Sulaiman, kemudian mereka minta agar diadili. Maka kata Nabi Sulaiman, itu nih bisikin asyukuhu bainakuma. Kalau gitu sini anaknya. Anak minta pisau tak bagi dua untuk kalian. Maka ibu yang muda mengatakan, enggak, enggak, enggak, sudah. Kalau gitu, ini anak ini untuk ibu itu saja. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini berarti ibu yang masih muda inilah yang memiliki anak ini karena janibur rahmah atau kasih sayangnya lebih besar dimiliki kepada anak ini. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman jadikan itu sebagai salah satu aspek sebagai penghukum atau memberikan keputusan. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah janganlah seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mufti dan alim memberikan jawaban bahwa pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hambanya. Dan demikianlah seorang mukmin selalu berprasangka baik kepada Allah dan juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin lainnya agar kita sama-sama termotivasi untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.